Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi ke Makkah, pergi Makkah membawa karbon. Sudah lama berceramah, baru ini diiringi mercon. bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam tradisi Tionghoa, Cina, mercon itu dinyalakan untuk mengusir hantu. Kalau nggak percaya tanya saya punya tetangga orang Cina. Jadi untuk mengusir hantu. Tapi ada teman saya, dia diundang oleh orang Cina baca doa. Ustaz, besok datang ke rumah kontrakan saya. Kenapa? Baca doa. Loh, kita kan beda agama. Pokoknya kami udah coba, setannya nggak lari. Ternyata setan sekarang tidak takut sama mercon. Takutnya sama ayat kursi. Oleh sebab itu tema kita malam ini adalah bahagia bersama hidup bahagia bersama Al-Quran. Untuk apa kita hidup? Tiga hari yang lalu saya dapat WA pesan pendek. Ustaz Somad, boleh nggak berdoa supaya jangan hidup, supaya mati saja, nggak usah ada sorga, nggak usah ada neraka. Saya bacanya emosi, lalu saya jawab, kamu cari jembatan, terjun ke bawah, mati saja kamu. Setelah saya balas, lalu saya nyesal. Kok dia nggak balas lagi? Jangan-jangan dia terjun betulan. Padahal sebenarnya jawabannya sudah ada dalam juz 29 surat yang pertama surat Al-Mulk Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir Alladzi khalaqal mauta Allah yang menciptakan mati wal hayata Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah buat kita hidup sampai malam ini karena Allah ingin kita bera beramal. Makanya malam ini semua yang hadir ini insya Allah bernilai amal saleh amal soleh bukan amal somat man kharaja fi talabil ilmi siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu wa huwa fi sabilillah maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah di Palestina sampai kapan hatta yarji'a sampai dia pulang ke rumah ibu-ibu nanti buka catatan amalnya inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun bersama ibu bapak ada malaikat mencatat segala amal ma yalfizu min qaulin tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut illa ladaihi raqibun atid nanti sampai masanya buku catatan itu akan diperintahkan Allah baca juz 15 iqra kitabak baca buku catatan amalmu. Di akhirat kita tidak disuruh baca Quran, yang disuruh baca buku catatan amalmu. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Saat dibuka buku catatan amalnya, buku catatan amal malam jam 9 sinetron Korea. Tapi malam ini alhamdulillah buku catatan amal jihad fi sabilillah. Loh, kenapa bisa dapat jihad fi sabilillah? Saya kan nggak pernah perang di Palestina, kan nggak pernah perang melawan Serbia, Slobodan Milosevic, kan tidak pernah perang melawan orang kafir musyrik. Kenapa bisa dapat pahala jihad? Karena engkau di pesantren Al-Qur'aniyah bersama para ulama dan kiai-kiai. Ini yang di belakang saya ini doktor-doktor. Makanya saya tidak menghadap mereka. Kalau saya menghadap mereka, ceramah saya hilang. Yang di belakang saya doktor, yang di depan ini LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi musafir dalam satu perjalanan. Di tengah perjalanan ketemu satu kabilah, kampung-kampung, kampung, rumah-rumah, rumah. Ternyata di kampung itu ada orang gila. Ada orang gila dan orang kampung ini minta doa. Hai kamu yang pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi tolong doakan orang gila ini. Dia bingung karena dia tidak pernah diajarkan Nabi doa menghadapi orang gila. Saya pun seandainya diminta Ustaz Somad tolong doakan ini. Yang tahu saya Allah mabarik lana fima tanah wa qina azabannar. Ini menghadapi orang gila. Maka dia bacakan ayat Al-Qur'an sambil menahan air ludah. Bismillahirrahmanirrahim amin dia tahan sampai air ludahnya banyak bismillahirrahmanirrahim habis itu dia ludah dan orang gila itu sembuh Riwayat ini ada dalam buku 37 masalah populer ditulis oleh Abdul Somad LCMA ketika membahas tentang apakah kalau perbuatan itu tidak dibuat Nabi apakah bid'ah karena ada orang sekarang mendefinisikan kalau tidak dibuat Nabi bid'ah itu perbuatan tidak pernah dibuat Nabi. Nabi tidak pernah mengajarkan, ah, ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, kalau kamu ketemu orang gila, bacalah Al-Fatihah banyak-banyak sambil tahan air ludah. Setelah itu, puih. Tapi ternyata gilanya sembuh. Yang menyembuhkan itu siapa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Nanti kalau ketemu orang gila, baca. Tapi kita biasanya ketemu orang gila, ayatnya udah hilang duluan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Abdullah bin Abbas dibacakan ayat ke air lalu ditiupkan ke air maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala barokat bacaan Al-Qur'an. Tapi Abdullah bin Abbas tidak menyebutkan yang dibacakan itu surat apa, ayat apa, terserah. Maka datanglah seorang bapak-bapak, istrinya sedang hamil tua, lalu kemudian dia tanya sama kiai, "Pak Kiai, saya mau bacakan ayat, istri saya mau melahirkan." Baca aja. Ayatnya apa Pak Kiai? Baca aja. Tolong Pak Kiai saya nggak tahu baca ayat yang mana. Kiai dapat ilham baca surat ini. Surat apa? Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan wa akhrajatil ardu asqalaha. Ketika bumi bergoncang keluarlah isi-isinya. Betul, begitu digoncang keluar isinya berkat kemuliaan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini Ustaz Somad ini ngawur ini. Yang saya ceritakan ini ada dalam hadis yang saya ceritakan ini pendapat sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang saya ceritakan ini pengalaman para ulama, para kiai, para Ustaz tuan guru dan itu dibuktikan dalam Al-Qur'an nyata. Wa nunazzilu minal Qur'an kami turunkan Al-Quran itu sebagai apa? Ma huwa syifa. Apa itu syifa? Obat. Buka kamus bahasa Arab. Dawa, obat. Syifa, obat. Apa beda dawa dengan syifa? Dawa diminum belum tentu sembuh. Bisa sembuh, bisa tidak. Tapi kalau syifa diminum pasti sembuh. Maka Allah mengatakan ma huwa syifa Quran itu adalah obat yang pasti So, Yang nggak percaya nggak apa-apa. Neraka jahanam masih kosong. Zalikal bula, babi Tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ramai kita malam ini. Siapa yang mulia? Laki-laki apa perempuan? Kata perempuan kami yang mulia. Mana buktinya perempuan lebih mulia? tempatnya diletakkan di depan pentas. Laki-laki di samping. Kata yang laki-laki, kami lebih mulia karena Nabi mulia. Kata yang perempuan, kami lebih mulia karena Nabi itu dikeluarkan dari rahim seorang perempuan. Tidak ada Nabi kalau tidak ada perempuan. Betul? Kata yang laki-laki memang betul Nabi itu keluar dari rahim perempuan. Tapi bapaknya Nabi tetap laki-laki. Ini, ini kalau gini terus gak selesai-selesai sampai subuh. Maka solusinya di mana? Di antara kita ini siapa yang paling mulia? Jawabannya tidak usah jauh-jauh tertulis di dinding. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum yang paling baik di antara kalian Man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Itu dia. Apa itu hidup? Ada jawabannya. Siapa yang paling mulia? Ada jawabannya. Dan mereka memang betul-betul mulia di dunia di akhirat. Kenapa? Karena tertulis di bawah VIP, very important person. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di atas, di bawah, di samping, di dalam pondok ada terdapat anak-anak yang sedang belajar Al-Qur'an dan mereka nanti akan menjadi pengajar Al-Qur'an. Mereka inilah orang-orang yang mulia. Ibu pun ikut mulia karena ibu pernah mengandung orang-orang yang mulia. Bangkit di akhirat, di atas kepalanya ada tajud mahkota, crown minan nur dari cahaya yang lain kepalanya kosong nggak ada apa-apa, yang lain malah gundul kena rontok kena penyakit tikus. Tapi ibu di atas kepalanya ada mahkota dari cahaya. Ya Allah, kenapa ini perempuan ada mahkota dari cahaya? Karena dia pernah mengandung anak-anak penghafal Quran. Amin. Jangan cuma amin doa, daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Sahabat saya jauh-jauh dari Riau naik pesawat satu jam empat puluh menit untuk mengantarkan anak belajar sekolah di pesantren Al-Qur'aniyah. Bisa-bisanya bapak-bapak, ibu-ibu yang tinggal di sekitar sini tidak mengambil manfaat barokah dari Al-Qur'annya. Seperti pepatah mengatakan ayam mati di lumbung padi, padinya banyak, tapi ayam bisa mati kelaparan. Kenapa? Karena dia tidak mau memakai paruhnya untuk mencotok padi. Maka ada ungkapan jangan sampai rezeki dipatok ayam. Dulu rezeki dipatok ayam, sekarang bukan cuma dipatok ayam, lain-lain pun ikut mematoknya juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa anak kami jadi penghafal Quran? Saya nggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Paling-paling nanti jadi imam tarawih. Saya nggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Paling-paling nanti jadi guru ngaji. Saya nggak mau anak saya penghafal Quran, Pak Ustaz. Ini kalau ada orang ngomong begini, ini otaknya sungsang. Perlu dibawa ke message. Diluruskan isi kepalanya karena dalam kepalanya itu hanya duit, dunia, dunia, duit, duit, dunia, dunia. Sengaja Allah ciptakan lambung dengan otak jaraknya tiga jengkal. Satu, dua, tiga. Ini lambung, ini otak. Supaya otakmu jangan cuma mikir lam, lambung. Ada nggak makhluk yang otaknya dekat dengan lambung? Ada udang. Maka disebut otaknya otak u, Udang di situ, otaknya di situ, perutnya di situ, taiknya di situ, lambungnya. Dunia kau kejar, akhirat tidak pernah mampir. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Betul? Berapa banyak para penghafal-penghafal Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan mata kepala saya sendiri melihat orang-orang yang mau menerima calon menantu Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar emas seberat satu kilogram. Begitu dua hari kemudian datang debit kolektor, rupanya kredit. Habis, kau cari dunia, tinggal. Tapi ada orang yang menerima Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Hari ini menjadi orang yang ternama, dimuliakan. Namanya siapa Pak Ustaz? Gak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalistik. Siapa yang memuliakan? Tu'izzu man tasha' Allah yang memuliakan dan kalau Allah mau menjatuhkan menghinakan wa tuzillu man tasha Ustaz Somad saya gak mau anak saya jadi ustaz nanti kurus kayak Ustaz Somad Anakmu hafal Quran bukan berarti selamanya semuanya. Lihat bakatnya kemana. Kira-kira anakmu ini hobinya kemana. Anak saya ini kemana-mana bawa martil Pak Ustaz. Masukkan fakultas hukum. Nanti dia akan jadi hakim konstitusi. Setuju? Dia yang akan memutuskan perkara-perkara. Hukum hebat. S1, SH, S2, MH, S3 doktor dari mana? Leiden University Belanda. Kepalanya Belanda, tapi dalam hatinya ada Quran 30 juz. Siap? Siapa bilang tidak bisa? Masukkan pesantren, di pesantren hafal Quran, bahasa Arab mantap, bahasa Inggris oke. Okay. Pulang kampung, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. How are you today? Apik tenan, Loh, katanya bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris oke, okay, bahasa Arab mantap, Quran hafal, tapi tetap tidak meninggalkan bahasa daerah, hormat sama orang tua. Bukan berarti dia dan sombong. Anakmu ini hobinya apa? Dari kecil anak saya kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustaz. Masukkan fakultas kedokteran. Berarti dia mau jadi dokter spesialis. Dua kemungkinan. Kalau ada anak bapak ibu suka bawa jarum suntik, dua kemungkinan. Pertama jadi dokter, kedua jadi pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkannya. Ustadz Somad, kalau ada anak Indonesia yang hafal Quran, bawa ke sini, nanti dia dapat beasiswa full free itu yang ngomong siapa? Pak Rektor di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, UII. Saya waktu ceramah ke sana. Hafal Quran, bawa ke sini, kami tes, dapat beasiswa. Berapa juz Pak? 30 juz. Kalau yang juz 30 nggak bisa. Nah, nanti anak-anak bapak ibu hafal Al-Quran masuk. Saya ceramah di Solo. Bagaimana? Universitas Negeri UNS. Pernah dengar UNS? Universitas Negeri 11 Maret. Kalau 11 September Twin Tower meledak. 11 Maret Super Semar, surat perintah 11 Maret, Universitas Negeri 11 Maret. Apa kata Bapak Dekan? Saya makan malam dengan Pak Dekan. Ustadz Somad, Universitas 11 Maret bukan sekolah Islam, bukan universitas Islam, tidak bawa-bawa nama Islam, tapi di sana ada 160 anak penghafal Quran diterima beasiswa full. Itulah jihadnya para rektor. Mudah-mudahan rektor-rektor se-Indonesia akan menerima anak-anak kita penghafal Quran. Allah Akbar. Ustaz Somad, 100 anak hafal Quran kami angkat jadi guru SMP, SMA, SD, TK, MDA, PNS Pak. Mohon maaf Ustaz, PNS belum bisa karena kuota terbatas. Tapi gajinya full. Duitnya dari mana? APBD. Apa namanya? Honda. Loh, kok bukan Yamaha? Honda, honor daerah. Siapa yang memberi? APBD. APBD dari mana? Punya rakyat. Ini di mana? Kota Jambi. Saya ceramah di Jambi. Apa program keislaman di Jambi? 100 anak penghafal Quran diangkat menjadi guru. Ada yang PNS, ada yang honor daerah, ada yang pegawai kontrak. Maka semangat Islam bangkit. Inilah pemimpin-pemimpin yang mendapatkan syafaat pada hari tidak ada yang bisa menolong. Hai Bapak Gubernur, hai Bapak Bupati, hai para pejabat, ibadahmu bukan baca yasin, ibadahmu bukan sholat duha, ibadahmu bukan sholat tahajud. Karena siapapun bisa baca yasin, tahajud, tahlilan, maulid dan yasinan. Ibadahmu adalah angkat martabat, angkat derajat para penghafal Quran. Allahu Akbar. Ustadz Somad, kami sebetulnya mau mengambil APBD untuk para penghafal Quran. Kenapa tidak kamu ambil? Kami nggak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak ada payung hukumnya. Yang buat payung hukum siapa? APBD dari daerah bisa diambil oleh bupati, gubernur, wali kota melalui payung hukum bernama Perda, peraturan daerah. Peraturan daerah itu yang buat siapa? DPR. Yang angkat DPR itu siapa? Ibu yang angkat DPR itu ibu. Makanya ibu luar biasa. Ini sedang bangkit namanya gerakan emak Kenapa Ustadz katakan ibu? Kenapa bukan bapak? Karena bapak disetir oleh ibu. Papa, kalau nggak milih nanti. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerumunan malam ini akan berubah menjadi kekuatan. Takbir. Kekuatan apa? Bukan berarti bakar, hancurkan, ratakan. Bukan. Kita negara demokrasi. Demokrasi suara terbanyak itulah yang menang. Maka orang banyak ini akan memilih wakil-wakil rakyat. Pilihlah orang yang memperjuangkan Al-Quran. Amin. Nanti wakil-wakil rakyat calon-calon akan datang membawa satu gulung karpet. Ibu-ibu, bapak-bapak, pilih saya. Kalau saya menang, nanti saya kasih karpet. Ini DP-nya. Kalau saya kalah, yang DP ini saya jemput lagi. Pak, jangan bawakan kami karpet. Karpet kami sudah tebal, sudah mantap. Jangan bawakan kami kipas angin. Kipas kami sudah mantap, pakai air lagi. Jangan bawakan kami lampu. Lampu kami mantap sampai ke langit. Tapi buatkan peraturan daerah bahwa anak-anak kami dapat beasiswa. Bahwa APBD akan dinaikkan. Pondok pesantren dapat bangunan. Pondok pesantren dapat bantuan. Nanti bapak mati dimakan cacing tanah. Oh, jangan keras gitulah, nggak sopan. Bapak mati dimakan cacing tanah maka pahalanya mengalir. Berapa lama engkau duduk di sana? Lima tahun, sepuluh tahun. Setelah itu pensiun, stres, depresi, stroke, mati. Tapi ada yang akan tetap kekal abadi. Apa dia? Bantuan-bantuan untuk para penghafal Quran. Mereka baca Quran pagi, petang, siang, dan malam mengalir pahalanya ke makam-makam para bupati, para gubernur, wali kota, pejabat yang pernah menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kamu. Wa yusabit akdamakum. Allah akan mengokohkan, menegakkan kaki kamu pada saat orang tidak bisa berdiri. Engkau gagah berdiri menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Siap memilih wakil-wakil rakyat yang menolong agama Allah? Ya. Jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya Ustaz Somad sudah mulai ngomong-ngomong politik ini. Tidak. Ustaz Somad tidak pernah ceramahnya sembunyi-sembunyi gerilya di bawah tanah. Abdul Somad ceramah di atas tanah. Apa ini di bawah tanah? Emang ceramah sama cacing? yang dibicarakannya tidak pernah partai, tidak pernah bicara nama orang, tidak pernah bicara nama golongan, tidak pernah bicara nama ormas, yang dibicarakan hanya menolong agama Allah dengan kekuasaan. Ustaz Somad hanya ceramah, bacalah Quran, bacalah Quran, bacalah Quran. Habis itu selesai. Tapi ada bupati membuat peraturan daerah, Pagi-pagi masuk kantor pegawai baca Quran one day one page. Ada namanya odoj one day one juz. Dia enggak, dia tawar one day one page. Satu hari satu lembar. Satu hari satu lembar saja. Selesai baca Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh maka orang yang di kantor itu sudah mendapatkan barokah. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Maka mendapat rahmat dibacakan Quran di kantor, kantornya mendapat rahmat. Dibacakan Quran di rumah, rumahnya mendapat rahmat. Bayangkan ibu punya anak hafal Quran, satu hari dia ulang dua juz, satu bulan dia khatam dua kali, satu tahun dia khatam dua puluh empat kali. Maka mengalir pahalanya setelah ibu meninggal tanpa dia bacakan untuk almarhumah ibu, untuk almarhum bapak, tanpa dia baca, otomatis, automatically mengalir. Maka wakafkan anakmu. Anakmu berapa? anak saya doremi Fasola Sido sol Wakafkan satu anak untuk menjadi para penghafal Quran. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup bahagia bersama Quran. Orang selalu mengaitkan keberhasilan dengan titel. S1 berhasil, S2 sukses, S3 mantap, profesor hebat tapi kebahagiaan letaknya di dalam ha hati. Maka banyak orang berhasil tapi tidak bahagia. Betul? Siapa orang berhasil tidak bahagia? Tuh, Angka bunuh diri terbesar di dunia bukan di Jakarta, bukan di Indonesia. Angka bunuh diri terbesar di dunia Eropa, Amerika, Jepang. Orang Jepang kalau stres dia ambil samurai harakiri, gerak mati. Stres, depresi. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran. Orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Bagaimana hidupnya? Ka'annama adu sama Seperti naik ke langit. Gimana seperti naik ke langit? Ayat ini turun sebelum pesawat ditemukan. Orang yang hatinya sempit, dia hidupnya seperti naik ke langit. Bapak ibu yang naik pesawat take off. Terasa dada menyempit. Makanya saya kalau naik pesawat di samping ada anak kecil stres saya. Karena waktu naik itu anaknya nangis. <laughs> Mau marah bapaknya seram. Nangis. Kenapa? Telinganya terasa pekat, tuli, kepalanya pusing, mata berkunang-kunang, dada sempit. Begitulah mereka stres, depresi. Makin besar kota, metropolitan, makin stres, makin depresi. Makanya banyak karaoke, diskotik, main club karena ingin mencari ketenangan. Masuk karaoke nyanyi pop. kemasraan. Enggak juga tenang. Lagu dangdut, jatuh bangun aku mengejarmu. Enggak juga tenang. Lagu metal, enggak juga tenang. Power metal, makin stres. Makan pil anjing gila, agak tenang pakai sabu-sabu super tenang akhirnya sakau mati dalam keadaan zuhul khatimah orang barat naik mobil mercy naik mobil mewah nggak bisa tidur stres orang Islam naik metro mini malah kelewatan rumah batinnya tenang siapa yang menenangkan batinnya Ala bizikrillah. Orang yang banyak berzikir mengingat Allah, membaca Al-Quran. Bizikrillahi tatmainnul qulub. Hati menjadi tenang. Pulang suaminya. Uang belanja tidak ada. Pergi pagi pulang petang. Beras keringat banting tulang. Yang dibawa cuman es krim. Kenapa buang kok? Dia jualan es krim hujan dari pagi sampai sore. Istrinya nggak stres. Mama, apa boleh buat? Kita tidak dapat uang. Apa kata istrinya? Tenang aja mas, kita makan es ini bersama-sama. Sehat. Apa kata suaminya? So sweet mama. Hatinya tenang. Karena dia sudah diajarkan dalam Al-Quran. Ma'asaba mim min musibatin. Tidak ada satupun musibah yang menimpamu di dunia, di akhirat melainkan sudah disebutkan Allah dalam lauhil Mahfuz, sudah tertulis sebagai takdir. Kita hanya berusaha, berdoa, tawakal. Datang baik, alhamdulillah. Datang yang baik, astaghfirullah. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Man lazimal istighfar. Siapa yang banyak-banyak beristighfar. Tiga janji Allah. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin mahraja. Setiap kesempitan hatinya diberikan kelapangan. Wa min kulli hammin faraja. Setiap masalahnya diberikan solusi jalan keluar. Wa razaqahu min haithu la yahtasib. Dia diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wastafiru rabbakum Allah memerintahkan dalam Al-Quran. Mintalah ampun kepada Allah atas segala silap dan salah. Saya gak ada salah. Saya gak pernah silap. Saya gak pernah lupa. Kalau ada orang bicara begitu, ibu. Kalau ada orang ngomong begitu, bapak. Saya gak pernah salah. Saya gak pernah lupa. Saya gak pernah silap. Saat itu dia sedang silap, salah, dan lupa. Kenapa? Al-insan manusia makan khata' win Manusia tempatnya lupa, silap dan salah. Manusia diambil dari kata nasia. Nasia artinya lu, lupa. Mana contohnya lupa? Buktinya yang saya ceramahkan tadi ingat semua. Enggak, saya aja yang ceramah nggak ingat. Tapi alhamdulillah ada saudara kita dari Jepang yang baik dia jajah kita tiga tahun setengah. Tapi setelah merdeka dia baik. Kita lupa dia ingatkan kita. Dengan apa dia mengingatkan kita? Dengan dua. Sony dan Panasonic. Direkam. Datang lagi keluarga kita datang. Lu dari jauh di sana. Dari Korea. Dia juga mengingatkan kita. Siapa namanya? Samsung. Tapi ada yang dekat dari Jawa. Siapa namanya? Oppo. Dia juga sedang mengingatkan kita dengan direkam. Makanya semua HP-HP yang merekam malam ini, insya Allah yang punya HP sama HP-nya masuk surga sekalian. Saudara aku yang dimuliakan Allah, pakailah HP untuk mengingatkan pada Al-Quran, rekam MP3 30 juz. Maka ketika lupa pilih surat apa? Surat, ah dengar sebelum tidur malam. Apa yang sering kau dengar? apa yang sering kau pikirkan, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul maut. Ada seorang bapak-bapak di Jakarta. Dia kena penyakit masuk di ruang ICU. Tertulis di pintu ICU. Saya menulis seperti tulisannya ICU. Belakangan saya baru tahu arti ICU. ICU you don't see me. Aku bisa ngelihat lo, lo kagak bisa ngelihat gua. Aku bisa ngelihat kamu, kamu gak bisa ngelihat aku. Karena matanya terpejam. Suara di situ sepi sunyi, cuman ada titik, titik. Itu koma namanya. Kalau yang titik panjang. Tidak ada suara lain. Sepi, sunyi. Apa kata dokter? Keluarganya ada? Ada. Sini keluarga bawa bapak ini karena sudah tidak bisa tertolong lagi. Bawa pulang ke rumah. Ketika alat mau dicabut, tiba-tiba si bapak bangun dan sadar. Dokter terkejut. Sadar, keluarga pun heran. Dan mereka bertanya, Bapak, dalam tidur komamu tadi apa yang kau lihat? Dalam bayanganmu itu apa yang kau tampak di matamu? Apa kata si bapak mengaku? Saat saya koma itu tiba-tiba ada yang datang. Siapa yang datang? Ustaz Somad. Apa kata Ustaz Somad? Tiba-tiba Ustaz Somad bertanya kepada saya, kapan tablik akbar? Dan saya pun terbangun. Akhirnya dia sehat, dia buat tablik akbar, dia menjadi ketua panitia, saya diundang ceramah kemarin di kampung halamannya. True story kisah nyata. Dia banyak Ustadz Somad, saya memang melihat Ustadz nyata waktu di rumah sakit itu. Saya heran, saya waktu itu nggak di Jakarta. Kok bisa dia ngelihat saya? Saya tanya pelan-pelan, Bapak selalu dengar ceramah saya? Iya Pak Ustadz, selalu melihat di TV. Betul Pak Ustadz, TV mana? TV One, memang beda. <laughs> Bapak selalu lihat di internet, Selalu Pak Ustadz di channel mana? www.youtube.com Bapak kalau mau ke kantor dengar apa dari rumah ke kantor? Dengar ceramah Ustadz MP3. Sampai di tempat kerja, saya buka HP, saya buka laptop, dengar lagi. Sebelum tidur di rumah, sebelum tidur malam dengar ceramah. Baru saya paham. Ternyata saat kita koma, saat kita di ruang ICU, saat kita di rumah sakit, yang akan datang adalah yang selalu kita dengar dan selalu kita pikirkan. Karena si bapak selalu dengar pengajian, karena selalu bapak dengar ceramah, maka yang datang Abdul Somad. Bayangkan kalau dia selalu dengar lagu India. Kira-kira yang waktu koma itu yang datang siapa? Anissa Bacan, Saruhan, Sanjay Dut, Emma eh, Malini, Rani Mukerji, eh apal juga bos. Tiba-tiba pas dia sedang koma itu nampak langsung tulisan bukan TT, bukan bukan apa? Bayangkan ketika ibu sedang koma, tiba-tiba yang datang K-pop. Penyanyi Korea maka yang selama ini masih dengar lagu dangdut, keong racun, kucing garong, kapi kabika cika bigam, kut kutahi, cinta satu malam, stop! Robak menjadi suara anak-anak dari pesantren Al-Qur'ania. Siap? Nih, mereka yang hafal Quran, nanti, sekarang, Nanti malam terngiang suara ayat-ayat ayat-ayat di telinga mereka. Inna sam'a pendengaran, wal pasar penglihatan, wal fuad hati, otak dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mahar pernikahan melambung. Kamu kenapa belum nikah? Belum ada modal, Pak Kenapa? Calon mertua saya minta emas satu cuci tangan. Akhirnya anak muda unjuk rasa bawa karton. Turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. Turunkan harga mahar. Kalau mahar tinggi, maka zina murah. Betul? Kalau anak muda ini yang mau menikah, maharnya dibuat tinggi, maka mereka akan melakukan perbuatan maksiat. Makanya kalau ada anak lajang meminang, tanya dia, kamu mau minang anak saya? Ya. Apa yang kamu bawa? Segenggam cinta dan masa depan. Makan tuh cinta. Tapi begitu ditanya, kamu tamat dari mana anak? Saya dari pesantren Al-Qur'aniyah. Masuk. Sudah lulus fit and proper test. Jangan sampai di hari yang baik, bulan mulia itu Mestinya calon mertua bertanya dengan lembut. Namamu siapa nak? Siapkah engkau menikah? Tapi hari itu pertanyaannya kasar. Ya mau siapa? Aku nikah dan aku nikah anakku. Oi, jangan datang lagi. Kenapa marah? Karena MBA married by accident. Nauzubillah, nauzubillah. Tidak mungkin para penghafal Quran melakukan itu. Tidak mungkin adik-adik anak-anakku yang berjilbab melakukan itu. Karena mereka terjaga di pondok pesantren. Dijaga. Ibu tidak bisa menjaga anak-anak ibu. Mereka akan keluar. Mereka akan ke mall. Mereka akan jalan-jalan. Mereka akan nonton. Siapa yang bisa menjaga? Tembok pondok pesantren. Enam tahun dibina, dididik, hafal Quran. Keluar mereka menjadi muslim-muslimah yang baik-baik. Emangnya bisa kita jaga anak kita? Mana bisa? Bapak pergi pagi, anaknya masih tidur. Bapak pulang malam, anaknya sudah tidur. Jarang pulang. Namanya siapa? Pak Toib. Maka yang bisa menjaga, mendidik adalah para kiai, ustadz, guru, digugu, ditiru. Mereka hafal Quran. Bapak nggak hafal Quran mereka 30 juz di kepala mereka. Dipejamkan mereka matanya. Kelihatan Al-Quran mengalir di depan matanya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, al nisa Al-Ma'idah. Coba bapak pejamkan mata. Apa yang nampak? Ayam penyet. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada jalan cara menyelamatkan anak kita. Pondok pesantren benteng terakhir NKRI. Merdeka! Kenapa kalau Ustadz Somad ceramah jamaah banyak bertakbir? Takbir itu gunanya untuk ngusir setan. Kalau ada jamaah yang nguap, at-tasa'ud minasyaiton. Menguap itu termasuk cara ciri diganggu se setan. Makanya kalau nguap disuruh tahan. Nguap tidak boleh mulut dilebarkan seperti kuda nil. Kenapa mulut tidak boleh dilebarkan? Karena kalau mulut dilebarkan, pernah suatu kejadian terjadi true story kisah nyata di ruang rumah sakit nganga. Kenapa? Engselnya bergeser. Maka disuruh tahan. Idza tata'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyarudda mastata'a, maka tahan jangan lebar-lebar. Kalau ada orang menguap waktu pengajian dua kemungkinan. Pertama diganggu setan, yang kedua cacingan. Alhamdulillah dari tadi saya tausiah sekiri ke kanan saya lihat nggak ada yang muak. Saya biasanya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi kadang-kadang ini saya langgar juga. Kenapa? Kalau saya lihat ada 2 3 orang muak saya langsung berhenti. Tapi Alhamdulillah tidak ada takbir tadi untuk mengusir setan yang sudah mulai menggoda. Datang setan membawa kipas. Nina boleh. Oh, itu setan jadul. Kalau setan yang keren namanya setan milenial. Nah, dia tidak pakai kipas lagi, dia bawakan AC. Jadi Pak Ustadz setan itu keren-keren juga. Baca buku Isa Daud. Isa Daud wartawan dari Kairo Mesir. Dia tulis Al-Hiwar Ma'ajinil Muslim. Dialog dengan jin Islam. Buku itu pernah bestseller di Indonesia. Buku terlaris di Indonesia. Begitu saya sampai di Mesir, ternyata bukunya di kaki lima. Nggak laku. Membuktikan orang kita suka dengan jin. Nama komunitasnya jin. Jin terbagi dua, jin muslim dengan jin kafir kafir. Jin kafir namanya setan. induknya namanya iblis. GM-nya, General Manager. Setan bisa mati, iblis gak mati-mati sampai hari kiamat. Setan banyak, setan, setan, setan. Iblis cuma satu, tunggal. Only you. Hanya dia saja. Setan ada namanya jin korin. Jin korin yang ikut waktu kita lahir. Waktu saya lahir, jinnya ikut. Saya ceramah, dia ikut. Nanti kalau saya meninggal dunia, tiba-tiba ada orang DKI Jakarta kerasukan, suaranya mirip seperti suara saya. Uh, Assalamualaikum. Kamu siapa? Saya Abdul Somad LCMA. Tapi Ustaz Somad sudah meninggal. Aku ruhnya. Itu bukan ruh saya. Itu jin korin yang nyamar. Kenapa? Karena dia ikut saya kemana-mana. Saya mati, dia masih hidup. Gak mati-mati. Namanya jin korin. Ikut kemana-mana. Tapi ada jin yang tidak mengikut manusia. Dia di pinggir jalan, di pohon-pohon kayu. Ini namanya jin noncok. Gak jelas kerjanya. Kedua-dua jin ini mengganggu penghafal Quran selamat dari jin. Kenapa? Paman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Siapa yang lupa mengingat aku, lupa berzikir menyebut aku, maka hidupnya akan sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan dia kami bangkitkan di akhirat dalam keadaan buta. Orang hafal Quran tidak mungkin lupa karena kalau lupa berarti dia meninggalkan hafalannya. Makanya di dalam bis, di dalam kereta api, di dalam pesawat mulut mereka tidak berhenti komat kami Mereka mengulang hafal hafalan. Tapi tidak semua yang mulut komat kamit itu ngulang hafalan. Karena saya pernah lihat orang naik motor di lampu merah, mulutnya komat kamit. Saya sangka ngulang hafalan, rupanya handphone di samping helm. Ya. Ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol, ngobrol. Berapa lama engkau hidup? 24 jam, 8 jam, 8 jam, 8 jam. 24 jam, 12 jam siang, 12 jam malam. Kali 2, 24 jam. 24 jam bagi 3, 8 jam tidur. Kalau nggak tidur 8 jam, kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 8 jam kerja, masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 8 jam kerja, 8 jam tidur. Yang 8 jam lagi kemana? box office, Real Madrid, Barcelona, Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Ngobrol, habis energi di akhirat akan dituntut di hadapan Allah. Tapi mereka yang hafal Quran tidak ada waktu untuk bicara, bicara mereka adalah kalam Allah. Cobalah Bapak Ibu datang ke sini, lihat anak-anak pas lagi duduk ngapal Quran. Coba ajak mereka ngobrol. Nah, sudah berapa lama di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Assalamualaikum. Salamun ala man taba'al huda. Mereka adalah orang-orang yang kata-katanya adalah kalam Allah, yang ucapannya adalah sabda Rasulullah, diamnya fikir, geraknya zikir, matanya melihat Al-Quran, telinganya mendengar Al-Quran, sebelum tidur malam ngulang hafalan Quran, bahkan mengigaunya pun Al-Quran. Ah, saya nggak percaya nih Pak Ustadz. Kalau nggak percaya, coba aja tidur satu malam di sini. Minta izin sama Pak Kiai pasang CCTV, rekam bagaimana mereka para penghafal Al-Quran. Dan ternyata mereka bukan cuma ngafal Quran, tapi juga mereka dididik entrepreneur, menjadi bisnismen-bisnismen. Saya kalau ceramah di mana-mana, itu merek air minum disobek karena takut iklan, mengiklankan barang yang bukan punya kita. Tapi di sini tempat air minumnya tidak disobek. Mohon izin Pak Kiai. Kenapa tidak disobek? Karena ternyata ada tulisan Arab. Al-Qur'aniyah. Ada orang yang kena penyakit ginjal. Di pinggang ini ada sebesar telur angsa yang menyaring darah yang menyaring sehingga bersih. Kalau sampai gagal ginjal, datang ke pesantren Al-Qur'aniyah, diberi minum air Al-Qur'aniyah, sembuh. Kenapa? Ternyata air yang dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an oleh para penghafal Qur'an diteliti di Jepang, memunculkan molekul-molekul seperti cahaya terang benderang, mukjizat Al-Qur'an. Al-Quran mengatakan air itu hidup. Sumber kehidupan adalah air. Dibacakan Al-Quran yang hidup kepada air yang hidup. Air menjadi hidup, menjadi obat. Terbukti, real, true story, kisah nyata. Siapa yang sakit malam nih minum. Tapi jangan yang ini, ini punya kiai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka diajar berbisnis di depan ki. Itu Al-Qur'an. Quran mat. Sekarang kita diajak belanja. Belanjalah ke warung muslim. dua satu dua mat, Belanjalah ke warung muslim. Kita mat, Belanjalah ke warung muslim. Yang punya duit, yang punya modal, buka. Untuk apa? Supaya uang umat Islam kembali kepada umat is Islam. Bukan berarti Abdul Somad anti kebinekaan. Bukan berarti Abdul Somad benci non-muslim. Abdul Somad ingin membangkitkan ekonomi umat. Belanja ke warung muslim. Apa namanya? 212 man. Apa namanya? Kitamat. Ustaz, di tempat kami sudah ada 212 mat. Buat kita mat. Kita mat sudah ada. Kami minta cari nama dari Ustaz. Ah, buat satu lagi. Somat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai sholat Jumat sama-sama beli sembako. Ini orang Islam sholatnya di masjid Islam. Ke Makkah haji dan umrah Islam. Puasa Senin Kamis Islam. Tapi ketika belanja kepada orang Islam tidak menolong orang Islam. Siang, jam satu siang, ikan sudah kering. Nawarnya luar biasa. Ini berapa satu tumpuk, Bu? Sepuluh ribu. Dua ribu aja ya. Kamu mau beli atau bunuh? Anaknya mau sekolah. Dia belum bayar kontrakan. Menunjukkan engkau kaya bukan dengan cincinmu yang banyak. Menunjukkan kaya bukan dengan mukenamu yang tujuh warna. Menunjukkan kau kaya bukan dengan rumahmu yang besar. Menunjukkan kau kaya adalah menolong saudaramu dengan membangkitkan ekonomi oh, umat. Pesantren, sumber daya umat, membangkitkan ekonomi umat, air minumnya, makanannya, produk cemilannya. Maka ini ke depan tanggung jawab kita bersama. Al-Quran Lau dha'a minni iqalu ba'iri kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma seandainya hilang tali onta tali ontaku hilang aku menemukannya dalam Al-Qur'an Tadi saya mulai ceramah jam 9. Sekarang jam 10 kurang 15. Saya sudah 45 menit ceramah. Di mana-mana 60 menit. 15 menit lagi selesai ceramah. Habis itu kalau ada pertanyaan tulis di kertas akan saya jawab. Yang bisa saya jawab, yang nggak bisa saya jawab akan saya bawa pulang. Jawabannya saya kirimkan melalui www.youtube.com. Ada juga dalam blog www.somatmorokoblogspot.com. Ustaz Somad pakai internet ya? Pakai. FB Ustaz apa? Tulis aja di FB. Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad, Abdul Somad. Yang mana Pak Ustaz? Banyak sekali. FB yang lain itu hoax, bukan saya. Kemarin dia buat ada ular pakai tanduk. Itu bukan punya saya. Mana ada ular pakai tanduk? Jadi FB Ustaz, FB yang punya saya cuma satu saja. Yang followernya sejuta dua ratus. Ustaz pakai Instagram enggak? Ada Instagram. Instagramnya cuma satu saja. Yang mana Ustaz? Banyak sekali pakai nama Ustaz. Instagram yang followernya 5,5 juta. Sebenarnya cuma saya mau cuma mau ngasih tahu bahwa followernya banyak. 5,5 juta. Banyak apa dikit? Belum ada apa-apanya dibandingkan follower penyanyi dangdut. Artinya apa? Masih banyak lagi ke depan. Maka anak-anakku kalian yang menghafal Quran, buat video pendek, lalu kemudian kalian upload di internet. Beli tiang. Harga tiang kamera itu 100 ribu. Nggak ada uang 100 ribu Pak Ustadz. Pergi ke tepi sungai cari bambu. Ikat pakai karet buat video pendek, hidupkan, ngomong sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. mana dimanapun berada, Allah mudahkan Al-Qur'an. Mengapa kau tidak juga mau menghafal Qur'an? Hafallah. Kami di pesantren Al-Qur'an ya, menghafal Qur'an pagi, petang dan siang dan malam. Like and share latihan ngomong bicara yang bisa ngomong ngomong saya kalau ngomong nggak lancar pak ustad ngomong saya gagap pak ustad pernah saya coba coba pasang saya ngomong nggak bisa pak ustad oke kamu nggak usah ngomong tapi tulisanmu buat serba-serbi menghafal Al-Quran. Saudaraku, ketika aku menghafal Al-Quran dulu, buatkan novel, suka duka di pesantren Al-Quran. Nanti tiba-tiba difilmkan, macam kakak kelas kami, Ustaz Habibur Rahman El-Shirazi. Pulang dari Kairo, dia tidak ceramah, ceramahnya mantap, tausiahnya oke, okay, tapi dia juga menulis karyanya luar biasa. Apa namanya? Ketika cinta bertasbih. Apa namanya? Di bawah mihrab cinta. Apa namanya? Ayat-ayat cinta. Nah, kalian buat juga. Ketika cinta bertasbih, sudah. Lalu kita kira cocoknya apa ya? Ketika cinta berkulhu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dakwah ini bisa dengan pesantren, bisa dengan ceramah, bisa dengan menulis, bisa dengan TV. Tapi zaman sekarang kalau nulis buku orang daya bacanya lemah, orang baca malas tapi nonton suka. Maka kalau kalian buat video-video pendek, itu amat sangat berarti dan bermakna ditonton oleh seluruh orang. Malam ini Ustadz Somad ceramah di al qurania yang hadir terbatas karena keterbatasan waktu dan tempat. Tapi begitu rekaman ini nanti diupload di internet, ditonton orang, viewernya menonton juta orang, maka mengalir pahalanya kepada yang punya acara, kepada yang merekam, kepada anak-anak, kepada bapak ibu sekalian. Itu yang disebut dengan amal jah. Ibu rajin baca Yasin. Ibu-ibu masih baca Yasin? Hari apa? Hari Kamis, hari Jumat sore. Baca Yasin bagus. Baca Yasin bagus, tapi seumur hidup baca Yasin kurang bagus. Baca Yasin bagus. Baca Yasin saat pindah rumah baru, bagus. Baca Yasin saat mobil baru, bagus. Baca Yasin saat bini baru, ibu marah. Kenapa mesti baca Yasin Pak Ustaz? La tuqra'u fi amrin azirin. Kalau surat Yasin dibacakan pada perkara yang sulit, sulit punya anak, Susit, sulit sakaratul maut, sulit mendapat pelajaran, la tuqra'u fi amrin azirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah. Allah memudahkan urusannya. Amin. Maka kalau ibu, bapak sulit urusan, baca surat Yasin. Selesai baca surat Yasin, Allahumma inni as'aluka bihaqqi surat Yasin. Aku memohon kepada engkau ya Allah berkat kemuliaan surat Yasin. Mudahkanlah segala urusanku. Jangan sebutkan hajatnya nanti didengar teman sebelah. Kamu tadi apa? Mau tahu aja. Nah, tapi bacanya dari awal sampai ujung. Ini sekarang banyak orang baca Yasin ujung-ujungnya aja. Tujaon. Bayakut. Ibu-ibu, sore ini kita nggak lagi baca Yasin dari awal sampai ujung sama-sama. Mari kita baca, perbaiki bacaan. Kita udah undang salah satu ustadz dari pesantren Al-Qur'aniyah untuk betulin bacaan kita. Sore ini kita bacanya lima ayat, lima ayat ya. Ibu dulu lima ayat, Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم dah lima ayat ibu berikutnya lima ayat bu nah itu tanda-tanda tuh jangan langsung diajak ah nggak pandai baca kan nggak bisa jangan hari gini masih mau ikut yasinan alhamdulillah jangan salahkan dia. Mungkin dia belum bisa betulkan bacaannya. Besok sediakan guru mengaji khusus untuk ibu. Kalau yang malu sama-sama, panggil guru ngaji. Adik, Nanti kan sudah sebaya anak-anak saya, nanti ajarin ibu ya. Tapi ibu malu yang lain. Bisa nggak eh, empat mata ngaji? Jangan kan empat tiga aja bisa baca. Mereka hafal, pejam mata mereka bisa dengar adik-adik anak-anak kita. Untuk apa malu? Untuk apa segan? Man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan. Siapa yang tidak merasakan sakitnya menuntut ilmu walau sesaat, walau sejenak, walau sebentar. Tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Maka seumur hidup dia akan merasakan kejahilan. Mulut yang tidak pernah membaca Al-Quran. Rumah yang tidak pernah diisi Al-Quran. Kalbaitil kharib seperti rumah yang roboh, yang hancur. La taj'alu buyutakum kubura. Jangan jadikan rumah kalian kuburan karena tidak ada Al-Qur'an di dalamnya. Di dalamnya ada Quran, tapi Quran akad nikah 30 tahun yang lalu diletakkan dalam kain sutra, dibungkus dengan kayu jati, dipaku empat pojok, nggak pernah dibuka sampai mati. Diletakkan di ruang tamu. Setiap tamu yang masuk ke ruang tamu berdecak kagum melihat Quran yang indah seperti melihat kucing. Ini apa nih? Itu akad nikah kami dulu. Ini rekaman videonya, ini gambarnya, ini akad maharnya. Iya, pernah dibuka. <laughs> Saya sampai sekarang orangnya suka penasaran. Gimana ceritanya orang nikah pakai mahar Al-Quran? Memangnya Ustaz dulu nikah maharnya apa? Sebentuk cincin emas tunai. Lalu orang pakai Quran ini gimana ceritanya? Saya cari-cari-cari, baru dapat. Rupanya hadisnya begini ceritanya. Siap mendengarkan? Ya. Dan nanya, kalau dari bunyinya tadi siap. Tapi kalau siap mendengarkan, terserahlah Pak Ustaz, yang penting cepat selesai. Jadi ceritanya Nabi sedang tausiah. Begitu Nabi sedang tausiah, tiba-tiba berdiri seorang perempuan. Berani dia. Apa kata dia? Inni wahabatulaka nafsi. Inni wahabatulaka nafsi. I give myself for you kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Dia mau menjadi istri Nabi dan diberikannya dirinya. Aku untukmu ya Rasulullah. Nabi dia, no comment. Karena Nabi terlalu lama diam, akhirnya tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau engkau nggak mau untuk aku aja. Kata Nabi, serius ente mau sama dia? Iya. Iltanis walau khataman min hadirin. Pulang ke rumah, cari cincin besi. Cincin besi untuk ma mahar. Mau dinikahkan Nabi, cari cincin besi, nanti ku nikahkan kau dengan dia. Pulang dia ke rumah, dia cari cincin, gak ada. Gak ada ya Rasulullah. Ini orang miskin tapi nekatnya luar biasa. Kalau gitu cari kain, cari kain. Dia cari kain, dia bawa. Ada kain satu ya Rasulullah. Kain siapa? Kain saya. Untuk jadi mahal. Iya. Nanti dipakai istrimu. Iya. Kalau istrimu pakai kain, lalu kau pakai apa? Akhirnya dia diam, malu dia pulang. Ketika dia mau pulang dipanggil Nabi, Tal, Tal, come here. Kenes duduk. Sini sebelah. Lalu dia pun datang kepada Nabi. Nabi bertanya, "Hal ma'aka minal Qur'an?" Apakah engkau ada hafalan Al-Qur'an? Dia menjawab suratu kada surat suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Saya hafal surat ini, surat ini, surat ini. Rupanya dia tidak hafal Quran semuanya. Hanya beberapa surat. Maka langsung dinikahkan Nabi. Zawajetukah? bima ma'aka minal Quran. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an. Tapi bukan berarti yang kemarin nikah dengan Al-Qur'an lalu nikahnya bermasalah. Tidak. Jangan nanti pulang dari sini si bapak ngomong, "Mama, sini sebentar. Ternyata nikah kita bermasalah." Jadi maksud papa, papa mau pulang sekali lagi. Bukan itu maksudnya. Nikah yang kemarin sudah sah. Tapi Quran yang kemarin tolong pulang dari sini buka, baca. Syukur-syukur langsung jangan nunggu besok malam ini. Betapa bahagianya ketika ada di antara bapak pulang malam ini. Tidur cepat. Setelah itu nanti dia bangun jam 2, jam 3. Dia ambil air. Dia percikkan ke wajah istrinya untuk ngajar Quran tahajud malam. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau nikahnya yang kemarin baru pengantin baru, wake up my darling. Wake up my honey. Mereka pun tahajud usolli sunnat tahajud rakaataini imaman lillahi taala Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim amma يتساءلون anil النبأ العظيم alladhi hum fihi mukhtalifun maka mendengarlah anak menantu mendengarlah sahabat mereka mengambil iktibar pelajaran inilah yang akan kekal abadi kau belikan emas kau belikan mobil kau belikan rumah tinggal tapi Al-Quran yang kau ajarkan Ajarkan kepada istrimu, ajarkan kepada anakmu. Kalau kau tidak bisa mengajar, panggil guru ngaji ke rumah. Engkau juga tidak bisa Kau bawa ke majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang hadir pengajian malam ini. Pastilah suaminya laki-laki yang soleh-soleh. Karena kalau suaminya Fir'aun. nggak mungkin mengizinkan istri pengajian. Bapak, bapak, bapak, Aku mau pengajian. Jangan. Di rumah aja. Kita nonton TV. Tapi itu ada Ustaz Somad. Jangan. Itu Ustaz sesat. Tapi alhamdulillah suaminya baik. Papa, mama mau ngaji sebentar ya. Pergi sana. Bapak nggak ikut, Bapak mau main gaplek. Mudah-mudahan yang belum baik diberikan Allah hidayah. Tidak ada gunanya kita berlama-lama begini Pak Kita akan tua Kita akan mati Maka mungkin Ustadz yang menceramahi dia nggak menyentuh hatinya Tapi ketika ibu yang berbicara pagi petang siang malam Pagi petang siang malam Lama-lama dia muak akhirnya dia sholat Ayah dia Allah bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulut ibu. Satu orang yang jadi sholat karena ibu. Satu orang yang sebelumnya suka pakai celana pendek. Orang bule, orang barat pakai celana pendek. Orang kita pakai celana pendek, lututnya hitam, kudisan. Tapi setelah menikah dengan ibu, dia berubah jadi celana panjang, auratnya terjaga, rajin baca Quran, ibu tidak LCMA, ibu tidak doktor, ibu bukan orang hebat, tapi ibu lebih mulia daripada ustaz yang menyampaikan tablik akbar. Karena Ustaz Abdul Somad malam ini menceramahi orang baik-baik. Ini yang di depan saya ini baik-baik semua kan? Iya. Ibunya sudah baik, anak-anaknya hafal Quran, tapi ada orang yang mengajak manusia dari jalan setan ke jalan Allah. Dari jalan judi kepada jalan baik. Daripada jalan yang penuh maksiat kepada jalan ketaatan. Mereka itulah yang sebenarnya da'i ilallah. Mengajak orang ke jalan Allah. Udu'u ila sabili rabbik. Ajak orang ke jalan Allah. Tapi yang namanya pondok pesantren, lembaga pendidikan, itu semuanya perlu ada yang namanya tanah. Tanah yang luas tinggal, tapi tanah wakaf inilah yang akan menjadi kekal abadi. Siapa yang mewakafkan tanah, siapa yang mewakafkan semen, siapa yang mewakafkan kosen pintu, siapa yang mewakafkan atap, siapa yang mewakafkan lampu, siapa yang mewakafkan AC, maka ibu, bapak besok segera datang ke pondok pesantren, ke sekolah MDA, ke panti jompo yatim. Tanya, Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Berapa kursi yang patah? Berapa whiteboard yang rusak? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya aja. Kau simpan uang itu, uang zakat simpan, uang wakaf simpan, uang infak simpan, uang sodakoh simpan, tidak dibagikan. Ingat, dia akan keluar dengan caranya sendiri. Betul? Tidak mau sedekah, tidak mau zakat, masukkan ATM, masukkan ke bank, masukkan rekening, simpan. Suatu hari keluar dari ATM, begitu keluar ada orang menepuk bahu dari belakang, tatap mata saya, tatap mata saya berapa nomor PIN akhirnya dikurasnya habis mampus kemarin diajak sodako nggak mau diajak zakat nggak mau diajak wakaf nggak mau hilang nomor rekening semua rasakan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uang 100 juta disimpan. Kalau 100 juta berarti zakatnya dua setengah persen, dua juta setengah. 100 juta Zakatnya 2 juta setengah. Dikeluarkan setiap tahun. Bayarlah zakat! Bayarlah zakat! Nggak mau bayar zakat. Nggak apa-apa. Ustadz Somad nggak akan ngontrol. Kiai nggak akan tahu. Tapi ada yang maha tahu dia. La takhuduhu sinatu wala naum. Allah maha tahu. Silakan engkau tidak berzakat. Sampai akhirnya suatu hari lutut terasa sakit. Dipijat makin sakit. Ditusuk pakai akupunktur jarum sakit. Gak mempan pakai jarum, pakai paku payung makin sakit. Akhirnya dibawa ke oh, ke Singapura rumah sakit diperiksa datang dokter Cina bawa martil kecil. Ayah lapuk lah lama pakai. Ternyata tulang kropos osteoporosis, lapuk. Jadi gimana nih lutut saya? Tenang, jangan takut. Kita ganti lutut balunan Berapa harganya kok? Satu lutut 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20. Mas 100. Duit hantu dimakan setan. Coba dulu kalau 100 itu kau buatkan satu lokal satu lokal 100 juta belajar anak-anak di dalam Ar-Rahman Allah Al-Quran Amma yatasa'alun Alif Lam Mim Kaf mereka akan membaca ikro hafal Quran mereka kamu belajar di lokal itu ya iya hafalannya sudah berapa juz lima eh masih kecil sudah lima juz Ikro lima Pak mengalir pahalanya saudaraku. Inilah amal jariah. Ibu yang rajin baca yasin, baca yasin, baca yasin, baca yasin. Ninggal. Apa masih bisa baca yasin? Kalau ada ibu sudah ninggal baca yasin, saya pas ngelayat baca yasin, saya kabur. Bapak yang rajin sholat duha, sholat duha, sholat duha. Begitu meninggal dunia, jam 9 pagi berdiri sholat duha. Kami ah, kabur semuanya. Artinya apa? Idza matal insan, hadis riwayat Muslim, kalau manusia mati inqata'a, amalnya pu putus. Tapi ada yang tidak putus. Mana amal yang tidak putus? Nih gedung yang dibangun, nih tanah yang diwakafkan, tuh atap maka siapa yang membangun, siapa yang berinfak, siapa yang bersodakoh mengalir sampai hari kiamat. Madamati samawat wal ar. Alumni berangkat ke Al Azhar Kairo. Tadi salah satu alumni datang ke hotel menemui saya. Ustadz Somad, saya lulus ke Al Azhar Kairo. Alhamdulillah. Ustadz Somad berangkat ke Mesir 1998. Sekarang tahun 2000 18, 20 tahun yang lalu. Kebetulan kami kemarin reuni. 20 tahun gak ketemu teman-teman. Pertanyaannya, anak ente berapa? 30 tahun gak ketemu, pertanyaannya sudah mulai berubah. Ente penyakit apa? Bawah kasam urat. Tengah jantung koroner. Atas kanker otak. Penyakit, penyakit. Empat puluh tahun nggak temu, pertanyaannya sudah mulai berubah. Makam somat di mana? 50 tahun nggak ketemu, pertanyaannya mulai berubah. Ente pakai pempes merek apa? Kita akan berubah Bapak Ibu. Ibu-ibu yang dulu muda, lalu kemudian layu, lalu kemudian kering, tua, meninggal dunia. Yang kekal abadi itu apa? Kalau pernah engkau berinfak, berzakat, berwakaf, bersodakoh, itulah yang akan menolong di hadapan Allah. Makan, makan, makan. Kuliner, kuliner. Masak banyak. Akhirnya apa? Ma'akal tafa'ab naita yang kau makan. Busuk, basi, busuk. Wa malabista fa'ablaita yang kau pakai. Beli baju, beli ini sampai tiga lemari. Sekaya-kayanya orang bajunya cuma tiga lapis. Singlet di dalam, baju luar, tambah tiga cuma. Satu, dua, tiga. Kalau ada sampai pakai empat lapis, itu bukan kaya, demam. Sebanyak-banyaknya makan, paling banyak tiga kali tambuh. Tambuh sekali. Wah nampaknya belum coba nasi kebuli. Tambuh lagi. Nampaknya belum coba nasi goreng. Tambah lagi, paling banyak tiga kali. Kalau sampai ada yang nambuh lima kali, ususnya bolong. Hidup ini cuma dua, makan, pakai. Mobil, pakai. Rumah, pakai. Pakai, makan. Habis itu hilang. Semuanya seperti debu yang diletakkan di tapak tangan. Lalu kau hembus keras. Habaan mansura. Yang kekal abadi. Oleh sebab itu, Al-Kayis. Orang yang cerdas, smart. Ini HP-nya sudah smart. Apa namanya? Smartphone. HP cerdas. Orangnya goblok. Orangnya mesti cerdas. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya empat, Orang yang cerdas bukan titelnya banyak. Yang cerdas itu siapa? Mandana nafsahu. Siapa yang bisa mengendalikan keinginan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal maut. Dan dia kalau beramal memikirkan sesudah ma mati. Kau bangun rumah besar. Ibu yang suka buat rumah besar, mewah. Begitu rumahnya selesai, ibu sakit jantung mati, diganti bini baru. Ustaz kalau ngomong nggak enak terus ya. Setiap cerita pasti yang meninggal perempuan. Oke, kalau gitu kita balik. Sekarang bapak yang meninggal. Bapak punya rumah besar, megah, mewah, cantik. Begitu bapak meninggal, hmm, ibu dapat brownies. Berondong manis. Tinggal semuanya. Mobil besar tinggal. Rumah besar tinggal. Bini besar tinggal. Yang kekal abadi mana? Kalau pernah kau baca Quran. Kalau pernah kau infak wakaf tanah. Kalau pernah kau sekolahkan anak yatim. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan menjadi kekal abadi insya Allah. Biasanya kalau kertas sudah datang itu saya sudah ceramah 60 menit. Ternyata bukan 60, sudah 70 menit saya ceramah. Andai jam saya mati, saya tetap tahu bahwa saya sudah ceramah 70 menit. Dari mana? Dari rasa kesemutan kaki. Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Al-Qur'aniyah Pondok Aren Tangerang Selatan Masya Allah Lambang simbolnya Al-Quran dengan pena Al-Quran dia hafal dan dia tidak hanya menghafal, dia menulis al-ilmu saydun. Ilmu itu binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Tulisan adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil ibalil wasiqah. Kalau kau dapat binatang buruan, ikat supaya jangan lepas ditulis. Kenapa ibu bapak malam ini tidak ada yang nulis? Karena kami nggak perlu nulis Pak Ustaz. Terus kami sudah simpan di MP3. Mantap.